Bahagian daripada taat tersebut adalah tidak protes terhadap keputusan yang telah Allah buat. Baik keputusan itu adalah hukum, maka memprotesnya adalah kufur baik keputusan itu adalah takdir dan kejadian dalam kehidupan, maka itu adalah maksiat. Seperti orang yang tidak rela ayahnya wafat, kemudian tasakhut marah ketika anaknya wafat. Ini adalah maksiat dan tidak halal bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak ridho kepada apa yang Allah putuskan di dalam ilmu Allah yang maha luas. Kalau kemudian yang Allah putuskan itu pun berat terasa, maka kita tidak boleh protes terhadap keputusan tersebut dan kita harus tetap bersabar walaupun terasa pahit tetap harus menerima keputusan itu apa adanya dan orang yang bersabar disayangi Allah tabaraka wa taala dengan firman-Nya innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan sabar adalah sebuah perjuangan untuk sampai ke dalamnya tidak bisa ketika belajar sabar besok kita jadi orang sabar minggu ini belajar ilmu sabar besok kita jadi orang sabar tidak sabar membutuhkan perjuangan satu hal di dalam bab sabar kesalahan sebagian kaum muslimin menyamaratakan antara sabar dengan menahan emosi. Ini salah. Sabar adalah bab, menahan emosi adalah bab yang berbeda. Menahan emosi bukanlah sabar dan sabar bukanlah menahan emosi. Banyak orang mengira menahan emosi itu sabar. Dan itu salah. Sabar akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimakumullah. Sabar adalah ridho dengan takdir Allah Itulah sabar. Kalau orang ridho dengan takdir Allah, apakah dia akan emosi? Jawabannya tidak. Ketika seseorang anaknya diwafatkan oleh Allah dengan keadaan mendadak, mungkin tabrakan, mungkin tanpa penyakit sebelumnya, mungkin ketelan biji rambutan wafat. Ada orang ketelan biji rambutan wafat. Karena masuknya melalui saluran pernapasan, ketelannya ke saluran pernapasan bukan wafat. Ya, sampai sekarang ibunya trauma melihat rambutan. Ibu si anak ini trauma. Ini kejadian asli bukan di karang-karang. Dan tidak mau makan rambutan. Karena ingat anaknya yang berusia berusia remaja ketika itu wafat hanya karena tertelan biji rambutan. Ketika dia ridho dengan keputusan itu, dia tidak akan marah. Namun, Islam adalah agama yang telah meletakkan sesuatu pada posisinya yang pas. Islam tidak mengharamkan orang ketika emosi, tidak. Orang emosi itu satu hal yang wajar. Islam tidak tidak menghalangi dalam arti kata tidak mengharamkannya. Namun yang diharamkan oleh agama Islam apabila emosi itu kita lampiaskan dengan sebuah aksi yang batil. Mungkin mencaci, mungkin mengumpat, mungkin marah-marah, mungkin meninju, memukul. Itu yang salah. Meninju, memukulnya yang salah. Soal emosi, suatu hal yang diajarkan yang dianggap oleh agama Islam suatu hal yang wajar. Anda manusia, wajar suatu saat Anda emosi. Itulah Islam. Maka orang yang sabar, dia tidak akan emosi. Namun kadang-kadang manusia sampai kepada titik alfa. Karena dia adalah manusia. Timbul emosinya. Timbul amarahnya. Ketika itu ada bab lain yang di dalam agama Islam dipuji. Kazmul ghaib. Tahan amarahmu. Jangan lampiaskan. Redamkan dia. Salah satu yang Allah puji di dalam sifat manusia wal kadhimin al ghaib wal afina anin nas. Orang-orang yang menahan emosinya dan memaafkan manusia. Salah satu ciri penduduk surga. Jadi emosi menahan emosi bukanlah sabar. Sabar bukanlah menahan emosi. Sabar itu adalah begitu keputusan Allah datang walaupun terasa pahit kita terima. Kalau kita tidak protes. Dan itu tidak akan membuat kita emosi. Dan nikmat-nikmat orang hidup di permukaan bumi adalah orang sabar hidupnya ketika orang lain goncang dia tidak goncang. Ketika orang lain frustasi dia tidak frustasi. Ketika orang lain galau dia tenang. Makanya Umar berkata radhiyallahu anhu, "Inna wajadna khaira ayyamina fi sabr." Kami menemukan hari-hari terbaik kami adalah dengan sabar. Adalah dengan sabar. Suatu saat dalam sebuah majelis taklim ibu-ibu kita bicara tentang sabar. Namun kita tidak ungkap tentang kazmul ghaiz, menahan emosi. Minggu berikutnya ibu itu datang lagi dan bertanya, "Ustaz, saya sudah berusaha untuk sabar menghadapi anak anak remaja saya, anak lajang saya. Setiap saya marah, semenjak pengajian kita yang lalu, saya urut dada, Biasanya saya marah-marah, saya lepaskan emosi saya. Sekarang saya urut dada dan saya duduk saja. Saya amalkan. Ketika saya berdiri, saya duduk. Tapi kenapa seminggu saya lakukan itu, tensi darah saya naik. Kepala saya pusing-pusing. Kenapa sabar membuat orang tensi darahnya naik? Saya katakan, Bu, itu namanya ibu bukan sabar. Itu namanya nahan emosi. Sekali-kali boleh, tapi keseringan berbahaya. Keseringan berbahaya. Lalu kita terangkan beda antara sabar dengan menahan emosi. Pertanyaan pertama, ada yang mengatakan bahwa Yahudi Israel memerangi Palestina karena mengambil tanah. Apa benar? Mengambil tanah yang mana? Pertanyaannya kurang jelas. Saya takut nanti salah salah prediksi. Memang orang Israel meyakini di dalam agama mereka Palestina itu tanah mereka. Palestina adalah tanah mereka dan mereka sampai sekarang meyakini umat Islam telah merampasnya dari mereka. Dan mereka meyakini umat Islam adalah penjajah yang telah mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Itu ada di dalam kitab mereka. Dan itu tentu pendapat yang tidak benar. Karena mereka yang telah merubah agama Nabi Musa, sehingga mereka tidak berhak untuk berada di negeri Nabi Musa alaihissalam. Yang berhak terhadap Nabi Musa dan Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam agama yang benar. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa nabi walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling berhak dekat bersama Nabi Ibrahim adalah orang yang bersamanya, murid-muridnya. Kemudian nabi ini yaitu Nabi Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah walinya orang-orang yang mukmin. Lihat yang lebih berhak kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa adalah anak Nabi Ibrahim, cucu-cucu Nabi Ibrahim salam. Karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Setelah Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dan dari keturunan Nabi Ibrahim tidak ada nabi sampai Nabi Muhammad penutupnya. Sementara saudara Nabi Ismail adalah Ishak, dari keturunan Nabi Ishaklah lahir para nabi dan para nabi di antaranya Nabi Musa dan nabi-nabi setelah Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan yang lainnya. Yahya, Zakaria, semua dari keturunan Ishak. Dan Ishak seumur hidupnya di umur hidupnya bernama Israel yang dalam bahasa Ibrani ber, ber, bermakna hamba Allah. Israel itu hamba Allah artinya. Israel dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah. Bani Israel anak keturunan Israel yaitu Ishak. Dan memang dulunya mereka dalam nasab mereka yang menghuni Palestina, Mesir, ya, daerah-daerah Nil dan Furat mereka yang menghuninya. Garis keturunan mereka secara nasab, tapi mereka kemudian menyelewengkan dan melencengkan agama nabi mereka, agama kakek-kakek mereka. Sehingga kemudian datang Nabi Muhammad dengan hujah yang nyata bahwa mereka telah melenceng dari agama yang benar dan Nabi meluruskan mereka ketika mereka tidak mau diperangi dan akhirnya mereka terusir dari negeri Palestina. Bukan hanya mereka, namun yang yang beriman tetap ada di sana. Tetap ada di sana. Namun setelah per permasalahan ini lama, akhirnya Bani Israel merasa itu mereka adalah agama sendiri. Padahal Bani Israel itu terbagi dua, yang nasab mereka terbagi dua, ada yang mukmin, ada yang tidak. Gitu. Tapi yang tidak banyak dan mereka menguasai ekonomi dunia dan kemudian ketika perang dunia dua mereka membiayai Inggris dengan syarat kami biayai perang Anda dengan syarat sampaikan sampai Anda harus menjajah Palestina serahkan Palestina ke kami. Akhirnya Inggris menyerahkan Palestina ke Israel. Diakui oleh dunia internasional. Akhirnya secara hukum internasional Israel berhak mendapatkan negeri itu. Namun kita umat Islam merasa mereka menjajah kita. Mereka merasa mereka dijajah. Akhirnya nggak pernah putus masalah ini. Nggak pernah kelar pembicaraannya. Selalu terjadi baku hantam, selalu terjadi pembunuhan, hidup yang tidak tenang, hidup yang penuh dengan ancaman. Ketika para ulama kita memberikan nasihat kepada warga Palestina, terimalah pembatasan wilayah. Mereka marah kepada para ulama. Kenapa Anda rela memberikan bumi Anda kepada orang-orang kafir? Dasar, gini dan segala macam. Subhanallah. Para ulama kita berpikir keselamatan umat Islam, darah yang tertumpah, nyawa seorang muslim itu mahal. Hilangnya dunia lebih mudah di sisi Allah dibanding hilangnya nyawa seorang muslim. Tapi semangat buta, ilmu yang kurang, kemudian lebih mempertahankan sejengkal tanah dibanding nyawa ratusan manusia. La ilaha illallah. Fikih mana ini? Tidak ada di dalam syariat Islam tanah lebih berharga daripada nyawa orang Islam. Tidak ada. Lihat, tiap sebentar umat Islam bertumpahan. Uh, untuk membakar semangat kemudian diulu Mereka para syuhada. Mereka para syuhada. Subhanallah. Melanggar hadis Nabi lagi. Memberi gelar kepada seorang syuhada, syahid. Haram hukumnya dalam agama Islam. Lihat. Ilmu yang kurang, takwa yang kurang, semangat yang berlebihan, membawa hasil yang tidak baik bagi manusia. Betapa banyak para politikus Islam marah kepada para ulama ahlu sunnah ketika para ulama menyarankan kepada warga Palestina terimalah batasan daerah. Oh tidak bisa kita harus mereka telah merampas. Oh kita begini kita harus perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Lalu anda mengorbankan nyawa ribuan ke umat Islam. Anda rela saudara-saudara Anda memerangi Israel dengan batu dan kerikil dan pecahan kaca. Sementara Israel memerangi saudara-saudara kita dengan tank dan baja dan senjata api lengkap. Tidak kasihankah Anda kepada umat Islam? Tidak kasihankah Anda kepada umat Nabi Muhammad? Tidak berhargakah nyawa umat Islam di sisi Anda? Wahai para politikus Islam, sadarlah. Subhanallah. Mana akal? Mana syariat? Mana din? Namun apa yang diinginkan oleh para ulama Apa yang dimaksud oleh para ulama Ditanggapi negatif Sehingga kemudian mereka mengatakan Ini ulama-ulama ini Itu pencinta-pencinta Israel La ilaha illallah Baru-baru ini ada SMS dari Telkomsel tentang lelang berhadiah. Apakah ini halal atau haram, Ustaz? Allah alam saya tidak pernah mengikutinya. Coba saja antum ikuti, seandainya lelang itu tekan poin ini, rek ini, misalnya mobil, rek ini BlackBerry. Kalau dia nggak narik pulsa alias gratis, ikuti. Kalau bisa ikuti 5000 poin kalau Anda sanggup ngetiknya. Tapi kalau narik poin, narik narik apa? Narik pulsa itu namanya judi. Walau hanya 350. Walau hanya 350. Seandainya hanya 350 perak walaupun ringan, yang ngikuti 5 juta orang, yang ngikuti 100 juta orang, yang mengikuti 10 juta manusia kali 350 3,5 miliar kalau saya dapat untung. Dari 3,5 miliar, BlackBerry-nya 10, Avanza 1. Ya. Ini otak dagang. Otak dagang dalam skala nasional. Kita mungkin berpikir 350 nggak ada apa-apanya hilang. Kalau kemudian mengikuti 10 ribu orang, masing-masing orang 10 poin. Sudah 100 ribu. eh, 10 juta maksudnya. Masing-masing orang 10 poin, berarti 100 100 juta. 100 juta kali 350, 35 miliar. Angka yang tidak sedikit. Kalau hanya 5 Avanza, 20 BlackBerry, dan 100 hadiah hiburan. Tapi permasalahannya bukan itu. Judi atau tidak judi. Dari mana kita dapat poinnya? Apakah berkurang nilai pulsa kita atau tidak? Ketika berkurang haram itu judi. Berarti kita investasi harga. Ada duit yang kita letakkan untuk menarik harga tersebut. Mau dibilang lelang, mau dibilang hadiah hiburan, mau dibilang eh, apa namanya ulang tahun Telkomsel, terserah. Mau bilang apa? Asal ditarik dana pulsa haram, judi. Tapi kalau gratis Tafadhol. Silahkan. Mengapa kebanyakan wanita muslimah tidak mau dipoligami padahal itu kan Allah halalkan dalam Al-Qur'an? Tidak semua yang halal itu nikmat, Pak. <laughs> Tidak semua yang halal nikmat. Kalau saya balik, kenapa bapak-bapak banyak yang nggak sholat tahajud? Jawabannya, masih banyak yang belum merasakan nikmatnya bertahajud. Berat tahajud itu. Memang sebahagian yang Allah halalkan nikmat. Tapi sebahagian yang Allah halalkan berat. Salah satu di antara yang berat itu adalah yang kita sebut tadi. Berat disebabkan memang karena pola pikir barat telah banyak singgah di kepala umat Islam. Itu penyebab utamanya. Karena pola pikir barat telah menyeluruh dan berhasil mereka menanamkan itu di dalam jiwa kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Sehingga sebuah poligami harus harus berujung dengan pertengkaran bahkan perceraian dan permusuhan mereka telah berhasil dengan berbagai macam cara ya dan juga yang membuat ini semakin parah adalah perilaku poligami orang yang berpoligami. Terutama di zaman kita sekarang. Itu yang membuat suasana semakin parah. Mentang-mentang dapat istri muda, istri tua digantung tanpa tali. Saya mendapatkan sebuah buku kecil unik ketika musim haji judulnya 10 kali 20 nasihat dalam rumah tangga bahagia untuk rumah tangga bahagia maksudnya 10 nasihat untuk 20 masalah salah satu masalahnya adalah masalah poligami di antara nasihatnya adalah Sadarlah kalau bahwa Anda tidak sanggup berlaku adil, Anda tidak boleh poligami. Sadarlah bahwa ketika Anda berpoligami, Anda akan datang dengan rusuk yang teleng, miring di akhirat seandainya Anda tidak berlaku adil. Jadi kalau di akhirat nanti ada yang miring-miring, eh, itu ketahuan. <laughs> ini orang yang dulunya nggak adil ini. Hah? Dalam pembagian rumah tangganya nggak adil. Itu cirinya di akhirat nanti, miring-miring jalannya. Kemudian di antara nasihat yang masih saya ingat dalam buku kecil yang unik itu adalah kalau Anda berpoligami hanya karena teman-teman Anda sudah berpoligami semua, jangan berpoligami. Gitu. Jadi di antara nasihat-nasihat penting yang saya ingat ketika itu, itu tiga di antaranya. Ya akhi, poligami itu sebuah ibadah. Tapi tidak semua ibadah itu nikmat, terutama bagi kaum wanita. Walaupun kemudian kita mengatakan bahwa kaum wanita tidak boleh merawat itu. Dia harus berusaha berjuang untuk melawan itu. Tidak boleh kemudian dia menghambat laki-laki berpoligami 100%. Membuat dinding sampai ke langit. Tidak ada alasan. Tidak boleh sama sekali. Karena menghambat sebuah syariat yang sudah ada pasti terjadi mudarat. Pasti terjadi mudarat. Maka wanita seharusnya mulai berpikir untuk membenahi diri. Ya, sedikit demi sedikit latih jiwa untuk terima ridho kepada keputusan Allah dan menyadari keadilan Allah dalam masalah itu. Dengan syarat dia yakin suaminya pasti juga berlaku adil. Ya. Dan berbagai macam cara. Oleh karena itu, satu lagi tentang tentang tentang poligami. Nasihatnya, kalau Anda berpoligami karena unsur aib yang ada pada istri Anda, jangan berpoligami. Karena hanya karena aib yang ada di istri Anda, jangan berpoligami. Jangan ta'addud. Karena ketika Anda ta'addud lagi, ada aib lagi di istri Anda yang kedua. Mau poligami lagi? Begitu sampai yang keempat, mau nambah lagi? Orang berpoligami itu ingin menegakkan hukum Allah di permukaan bumi. Ikhlas kepada Allah. Poligami adalah ibadah saudaraku. Tidak bukan karena semata-mata syahwat, walaupun itu ada unsur di situ. Tapi tidak semata-mata itu, yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Yang terpenting Anda melahirkan mukmin, mukminah yang Anda didik di jalan Allah, melahirkan tentara-tentara Islam, melahirkan wanita-wanita muslimah yang taat, hafal hafal Al-Qur'an, hafal hafal hadis, ini yang kita ingatkan untuk beribadah kepada Allah di dalam memperbanyak keturunan, bukan semata-mata syahwat. Maka bila Anda berpoligami hanya karena syahwat, sadarlah suatu saat Anda akan pasti cerai-berai dalam dalam langkah Anda. Dan jangan kemudian dibungkus dengan itu kan sunnah. Padahal maksud utamanya syahwat. Nggak boleh. Gitu. Masalah ini masalah rumit, tidak bisa dibicarakan dalam satu dua tiga menit. <clears throat> Bila mengingkari ayat Al-Quran maka kufur keluar dari agama Islam. Bagaimana dengan mengingkari qadar dan qadar yang dasarnya dari hadis? Qadar dan qadar juga ada di dalam ayat. Tidak hanya ada di dalam hadis. Sama. Juga hal hal yang sama dengan mengingkari dajjal, azab kubur. Apakah juga kufur? Ya. Kufur, mengingkari azab kubur, mengingkari dajjal kufur. Apabila dia sudah sadar, itu datang dari Al-Qur'an. Ayat azab kubur ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Dajjal ada di dalam hadis, namun di dalam Al-Qur'an ada yaitu dengan mengatakan wa ma'atakumur rasulu fakudu. Itu berarti menyuruh kita beriman dengan Dajjal karena Dajjal datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum bayi tabung apakah haram? Mohon nasihat Allah alam soal bayi tabung Anda tidak berani menjawab karena tidak tahu hukumnya. Apakah Bani Ubaid yang pertama kali merayakan Maulid Nabi tetapi kenapa disandarkan kepada Salahuddin Ayyubi? Wallahu alam. Soal sejarah siapa yang pertama kali mengadakannya? Mungkin mereka ya Fatimiyun sebagaimana diterangkan oleh sebagian para ulama. Tapi yang jelas bagi kita adalah bahwa itu tidak pernah Nabi lakukan. Itu yang terpenting. Maka pasti ahli kafirkan ulama sementara Khawarij tidak karena sewaktu mereka diperangi harta dan wanita mereka tidak dirampas perang padahal ada hadis bahwa mereka keluar seperti anak panah keluar daripada busurnya dan hadis-hadis yang lain. Seperti yang kita katakan bahwa mengkafirkan para sahabat tidak sama dengan menyatakan para sahabat salah. Kemudian mengangkat Ali sampai kepada jenjang Nabi itu tidak sama dengan tidak setuju kepada sebuah hukum manusia terhadap kitabullah Orang khawarij berasal karena ibadahnya. Kesalahannya terjadi karena ibadahnya. Karena takutnya kepada Allah. Berbeda dengan syiah. Yang berasal dari hawa nafsu. Dan ingin merontokkan Islam. Para khawarij yang mengkafir-kafirkan pemerintah. Tujuan mereka untuk apa? Untuk menegakkan syariat Islam. Semangat beribadah. Kalau tidak mereka tidak akan rela mati. Kalau tidak mereka tidak akan apa? Tidak akan rela mati. Dan mereka tidak akan bermain dengan senjata polisi. Itu tantangan nyawa bagi mereka. Mereka khawarij datang dari agama yang benar, namun semangat yang terlalu terlalu kemudian terseleweng. Berbeda dengan Syiah. Allah Bolehkah kita bersalaman dengan kakak istri? Boleh bersalaman dengan kakak istri dengan syarat istri kita sudah wafat lalu kita nikahi dia. Boleh. Itu boleh di situ. Mau bersalaman sama kakak istri boleh. Dengan syarat wafat dulu istri kita, baru kita nikahi dia. Boleh bersalaman dan lebih daripada itu. Berapa meter jarak perjalanan kita agar kita bisa menjamak dan mengkosor sholat ukuran meter atau hari? Terus bagaimana pula kalau kita sholat berjamaah mau menjamak kosor sholat? tolong dijelaskan sejelas-jelasnya walaupun tidak ada dalam pertanyaan saya ini. Kalau sejelas-jelasnya butuh dua kali pertemuan. Hitungan jarak meter tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW yang tegas. Di dalam hadis Al-Quran tidak ketemu. Ukuran jarak meter. Tidak ketemu. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Mengambil sebahagian, mengambil sebahagian dalil begini dan semacamnya dijamak oleh Syekhul Islam dengan pendapat beliau yang banyak didukung oleh para ulama sekarang bahwa yang membedakan safar dengan tidak safar adalah persiapan kita untuk sebuah perjalanan. Kalau kita mau bersiap-siap, ini bajunya, ini anunya, itu pertanda kita sedang akan bersafar. Tapi kalau kita hanya datang sebentar ke Bangkinang balik lagi, kita tidak siap apa-apa. Bahkan dari kantor terus balik lagi, itu bukan safar. Jadi dilihat daripada persiapan kita. Walaupun kita ke Bangkinang, namun tiga hari, empat hari, tentu kita butuh baju, butuh celana, butuh butuh butuh kain sarung, butuh peralatan mandi. Itu bersafar. Secara ringkas ada empat perjalanan, tiganya adalah safar yang membolehkan jamak dan kosor, terutama kosor dan satunya tidak. Yaitu pertama, perjalanan panjang lama. Itu sepakat para ulama perjalanan panjang sebentar itu sepakat para ulama. Dari sini ke Jakarta, walaupun balik hari malam nanti pesawat jam 7. Berangkat dari sini pesawat jam 7, pulang pesawat jam 7. Perjalanan panjang. Sepakat para ulama ini safar. Ke yang ketiga, perjalanan singkat tapi lama. perjalanan yang pendek. Dari sini Beginang, tapi kita akan di sana selama 3 hari, 4 hari. Itu boleh mengkasar dan menjamak kemudian khilaf dalam perjalanan singkat dan sebentar. Kebangkitan sebentar, dauro balik lagi. Allah Kalau kita kemudian menjamak dan ingin mengkosor, lalu masuk sholat berjamaah, ikuti imam sejumlah rakaat imam dengan niat sholat kita. Imam sholat zuhur, niatkan sholat zuhur. Empat rakaat imam, empat rakaat kita. Setelah imam selesai, baru kita jamak dengan sholat asar dua rakaat. Wallahu a'lam. Ustaz tolong jelaskan sedikit perbedaan antara musola dengan masjid. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara musola dan masjid. Kecuali satu hal. Di musola tidak ada sholat Jumat, di masjid ada. Di zaman Rasulullah tidak ada istilah musola, masjid, langgar, surau, tidak ada. Semua masjid. Asal dijadikan tempat sholat, lima kali sehari dan semalam itu masjid. Semuanya disebut masjid. Cuma ada masjid tempat sholat berja- sholat Jumat, ada masjid yang tidak pakai sholat, tidak ada sholat Jumat di situ. Allah alam. Jadi tidak ada beda antara musola dan masjid. Bagaimana hukum mendengarkan musik, bermainan alat musik? Apakah ada jenis musik tertentu yang dibolehkan oleh syariat? Lalu bagaimana jika seseorang beramal dari hasil bermusik, contoh sedekah, zakat, impak, bahkan haji atau yang lainnya? telah ada hadis yang sahih dari orang Imam Bazzar. Anda bisa lihat dalam kitab Tahrimu ala tarb Syekh al rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis tentang pengharaman musik. Di situ dinukilkan hadis Rasulullah mengharamkan menjual budak wanita yang bertugas menyanyi dan mengharamkan hasil daripada nyanyian budak tersebut. Haram, jelas dengan lapas yang mengharamkan. <clears throat> Maka musik terutama yang kita dengar secara mayoriti di dalam kehidupan kita sekarang haram tanpa keraguan sedikit pun kita untuk mengatakannya haram dan saya selalu bertanya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dengan sebuah pertanyaan yang semua sepakat menyatakan haram musik-musik yang banyak kita dengar ini Coba jawab sendiri membawa kita ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Berarti haram kan? Mana ada yang haram membawa kita ke surga? Mana-mana yang halal membawa kita ke neraka? nggak ada. Isi musiknya saja sudah jelas haram. Dia lihat isi-isinya, isinya senduk dendangan itu apa isinya? 99,8 hubungan di luar nikah. Itu isinya saja. Mulai daripada berpegangan tangan, merindukan kehadiran, berpelukan, sampai hamil. Diceritakan di dalam nyanyi. Betul nggak? Iya. Diceritakan. Kita nggak pernah menghafalnya, tapi karena kita dulu sering naik angkot, kedengaran terus. Salahkah aku yang jadi mau karena melihat Akhirnya kamu datang dengan perut sudah besar. Subhanallah, zina disebutkan di dalam nyanyian dikatakan halal. Dari mana datang halalnya? Alangkah tertutupnya mata para ulama kalau ulama itu menghalalkan musik itu. Itu baru isinya saja. Bergandengan tangan. Aku ingin mendekatmu. aku ingin selalu bersamamu di bawah belayan tanganmu la ilaha illallah. Mana pernah suamiku tercinta, enggak laku itu. Istriku tersayang, enggak ada nyanyian seperti itu. Lihat, semua isinya 99,5% hubungan haram di luar nikah. Itu isinya saja. Belum tampilan pelaku-pelakunya. Belum hasilnya. Akhirnya lahirlah generasi yang tidak cinta Al-Quran. Tidak bisa menghafal lagi Al-Quran karena sudah penuh dengan nyanyian-nyanyian batu di dalam kepalanya. Tidak peduli sholat maghrib karena konser dimulai jam 6 berakhir jam 9 malam. Tidak peduli sholat maghrib. Bahkan mungkin sholat asar lewat karena jam 2 sudah duduk di situ nongkrong. La ilaha illallah. Bercampur aduk laki-laki dan wanita. Kadang-kadang kita lewat ada acara diputar orang sang biduan laki-laki atau pria bernyanyi itu di sekelilingnya hafal semua tuh yang sekelilingnya ikut bergoyang hafal nyanyian itu malah saya sempat berpikir suatu saat Ustadz kita baca Al-Quran semua yang hadir baca Al-Quran gitu mengikuti gitu tidak pernah ada kalau Ustadz baca al Quran diem aja semua tapi ketika biduan menyanyi hafal semuanya Inilah umat Islam sekarang, potret yang sangat menyedihkan. Namun yang lebih menyedihkan ketika ulamanya menghalalkan. Apabila kita sholat fardu di masjid, apakah kita disunahkan dulu setiap sholat fardu tahiyatul masjid sebelum azan? Mohon penjelasan. Janganlah tulis mohon penjelasan gitu. Memang akan dijelaskan. Mubazir penanya. Salat tahiyatul masjid harus dilakukan setiap kita masuk masjid. Kecuali kalau sholat tahiyatul masjid itu bisa dilakukan langsung dengan sebuah sholat yang akan kita lakukan. Contoh, kita masuk masjid jam 9 subuh. Jam 9 pagi maksud saya. Kita ingin sholat duha kan? Itu bisa, sholat duha sudah untuk tahiyatul masjid boleh langsung sekalian. Tapi kalau kita masuk masjid jam 2 siang, itu nggak ada, ada sholat kan? Baru harus sholat di masjid. Ketika kita masuk sebelum sholat, didirikan antara azan dan iqamat, ada sholat-sholat di situ. Sholat qobliyah. Gabungkan tahiyatul masjidnya dengan sholat qobliyah itu. Tidak mesti harus dua rakaat yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu dua rakaat, baru sholat qobliyah dua rakaat. Enggak, enggak harus seperti itu. Karena kalau Anda meyakini tidak boleh orang duduk di masjid sebelum tahiyatul masjid, harus tahiyatul masjid dua rakaat, maka orang yang hadir langsung sholat isya empat rakaat belum boleh duduk karena dia belum tahiyatul masjid. Betul? Dia belum tahiyatul masjid kan? Baru sholat isya, berarti belum boleh duduk dong. Harus berdiri lagi tahiyatul masjid dulu. Itu menandakan bahwa maksud hadisnya berbunyi begini, lafaznya. Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Nabi tidak mengatakan sholat apapun. Jadi sholat dua rakaat manapun, apalagi empat rakaat, sudah membolehkan orang duduk di masjid. Itulah tayatul masjid. Jadi boleh dia duha, boleh dia qobliyah, boleh dia uh, sholat lainnya, sholat setelah wudhu kita masuk masjid. Sudah sholat dua rakaat sudah boleh duduk, sudah halal duduk. Boleh sholat zuhur, boleh sholat subuh, boleh sholat isya, boleh sholat maghrib. Asal sholat dulu sebelum duduk itu sudah boleh. Jadi tidak mesti harus dua rakaat khusus namanya tahiyatul masjid. Wallahu alam. Kecuali kita masuk masjid dalam keadaan tidak ada sholat lain. Seperti yang saya katakan tadi, masuk masjid jam 2 siang, masuk masjid jam setengah lima sore. Itu harus tahiyatul masjid. Karena nggak ada sholat yang lain. Dan nama tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penamaannya tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi. Dari Nabi lafaz yang kita terjemahkan tadi. Oleh karena itu, kadang-kadang penamaan suatu yang datang dari para ulama menimbulkan problema di tengah pemahaman. Kadang-kadang itu hanya secuil, tidak banyak, tapi kadang-kadang. Makanya saya katakan kadang-kadang. Para ulama ketika melihat hadis itu membuat namanya tahiyatul menjadi problem. Saya tahiyatul masjid dulu atau qabliyah dulu? Jadi problem kan? Padahal kalau diikuti lafaz hadis Nabi tidak jadi problem. Jangan duduk sebelum sholat. Sholat apapun Anda sudah boleh duduk. Aman kan? Tuh. Jadi Nabi itu telah melakukan segala sesuatunya yang sempurna. Karena Allah telah mentakdirkannya seperti itu. Ketika kita tambahkan, kita kurangi, terjadi problema dalam kehidupan kita. Termasuk di antaranya ketika para ulama menamakannya tahiyatul masjid. Padahal Nabi tidak menamakannya tahiyatul masjid. Nabi hanya mengatakan, jangan duduk sebelum sholat. Ketika nama ditambahkan, lihat. Banyak sekali orang yang bertanya, saya masuk masjid sebelum, sebelum sholat subuh, tahiyatul masjid dulu atau komliyah dulu. Itu salah satu penyebabnya adalah penamaan yang tidak dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dan benar penamaan boleh saja, ya. Tetapi harus dipahami dengan dengan konsep ilmiah yang benar. Allah Apabila mayat disolatkan lebih dari 40 orang atau 40 orang. Oh, maksudnya lebih atau 40. Oh ya maka selamat dari azab kubur. Ada riwayat yang menerangkan seperti itu, tapi 40 orang ini orang-orang yang saleh dan tidak menyekutukan Allah. Maka mereka bukan selamat dari azab kubur, tapi Allah memberikan syafaat mereka-mereka tersebut kepada orang yang wafat. Allah malah mungkin syafaatnya salah satunya dikabulkan doa mereka ketika sholat. Ya, ada bantuan dari orang yang sholat itu kepada orang yang disolatkan. Syafaat itu adalah bantuan. Ya. Ya, di antara bantuannya Allah Allah mungkin dikabulkannya doa mereka. Kalau dikabulkan doa mereka, otomatis yang ada yang disolatkan itu bebas dari adab kubur karena salah satu doa orang yang menyolatkan wakinya ada al Jauhkan dia daripada adab kubur. Bagaimana hukumnya warisan yang dibagi rata antara pria dan wanita dengan persetujuan oleh pria? Harta itu dibagi rata. Kalau memang prianya setuju, halal. Kenapa? Karena yang akan kurang jatahnya adalah ya, kalau setuju, nggak dibuat-buat, benar-benar ridho, itu halal. Bagaimana hukumnya asuransi kebakaran untuk rumah dibolehkan di dalam Islam atau tidak? Kalau di asuransi itu ada unsur kadang menang kadang kalah itu judi. Buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Kalau di dalam asuransi itu ada unsur kadang menang, kadang bagaimana? Baru masuk dua bulan, rumah terbakar, menang kan? Dapat 5 miliar. Padahal baru insetnya 5 juta. Gitu. Itu menang berarti. Baru 5 juta dapatnya 5 miliar. Menang kan? Menang. 5 juta, 5 juta, sudah 500 juta uang kita di sana. Rumah nggak kebakar-bakar. Kalah kan? Kalah. Berarti ada unsur judi di situ. Nggak boleh. Dan orang asuransi tidak menegakkan asuransi dan tidak akan marah asuransi kalau nggak punya untungnya banyak. Asuransi kesehatan. Semua karyawan harus diasuransikan kesehatan. Yang sakit cuma 5% dari karyawan itu. semua Sementara diasuransikan 100%. Ya menang lah. Kalau boleh buka asuransi, saya buka juga asuransi. Duitnya banyak di situ. Tapi karena tidak dibolehkan. Karena ada unsur judi di situ. Termasuk kadang-kadang, nauzubillah, yang atas nama syariah. Saya pernah setelah pengajian di salah satu instansi di negeri kita ini datang asuransi syariah menawarkan itu asuransi wafat hanya 50 ribu sebulan kalau ada wafat dapat mobil jenazah gratis, kemudian uh, di, di, di uang uang untuk keluarga 2 juta setengah. Cuma sebulannya cuma 50 ribu. Coba lihat. Kalau yang ikut kemudian 500 orang, ya tinggal kali 550 ribu per bulan. Ya. Kemudian yang wafat berapalah? Ya kan? Satu, yang kemudian bisa jadi orang itu udah batal, batal, batal hilang hangus uangnya. Kalau ada unsur judinya, ada unsur menang kalah, untung mujur rugi, maka itu judi. Jauhi. Allah Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah dan lakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian harus terbakar setelah kita upayakan yang baik, kalau memang takut betul rumah terbakar karena terlalu megahnya, pasang di situ alat alat alat deteksi kebakaran. Begitu ada asap sudah heboh sama kita. Reng gitu. Nah, ketahuan ada kebakaran asap dari mana datangnya asap. Eh tahu-tahu orang tuanya yang ngerokok. Kita butuh membeli mobil untuk usaha, tapi modal untuk beli mobil tidak ada. Bolehkah kredit mobil untuk usaha asal kreditnya ber, ber, ber, berdasarkan syariat yang benar itu boleh. Bagaimana cara syariat yang benar kredit itu ditentukan harga mobil, kemudian ditentukan harga cicilan bulanan halal. Jangan ada yang lain. Jangan ada kemudian terlambat bayar denda lagi. Itu nggak ada. Ya, kalau begitu hanya seperti itu, harga mobil jelas, harga cicilan bulannya jelas, tidak ada tambahan-tambahan di belakang itu. Inilah kesepakatan ditandatangani halal. Tapi kalau ada lagi tambahan-tambahan di belakang itu, kalau terlambat bayar nambah lagi 50 ribu, terlambat bayar denda lagi 50 ribu, akhirnya harga harga rumah itu, harga mobil itu dari 200 juta bisa melambung sampai 250 juta. Dan harga mobil itu tidak stabil, dia bisa naik, bisa turun, bisa bertahan, bisa naik terus. Dan sebuah harga yang belum jelas harganya dalam agama Islam dibatalkan jual belinya harga yang belum jelas tidak boleh dijadikan jual beli di atas sebuah harga yang belum jelas. Namun kemudian mereka berusaha untuk memolesnya lagi. Oh, denda ini tidak dimasukkan ke harga pokok mobil. Denda ini khusus pintunya. Ini akan uangnya bukan untuk kita ambil ambil sebagai untung, tapi kita jadikan untuk sedekah, membantu masjid, membantu anak yatim, sosial lah. Tapi kita tidak masukkan ke harga pokok kita tantang, ya udahlah, naikkan harga pokok penjualan 5%, hilangkan denda itu. Tidak mau juga. Apa alasannya tidak mau? Itu pernah kita lakukan, Pak. Ada dulu diajak rapat untuk sesuatu yang kaum muslimin memikirkan kaum muslimin juga insya Allah. Ini tidak masuk harga pokok, harga pokoknya segini. Denda ini di luar, ini hanya untuk ini, untuk ini. Itu kan alasan. anda kami kan nggak tahu. Kami kan nggak berhak minta pembukuan Anda mana? Mana denda saya kalian bawa ke mana? Kan kita nggak berhak minta pembukuannya. Kalau memang itu hanya untuk impak, oke okay lah. Buangkan denda ini, naikkan harga kita. Tapi tidak ada yang namanya denda-dendaan. Karena supaya harga pokoknya tetap. Kalau memang orang dagang tentu setuju kan? Karena kalau kalau seandainya pakai peraturan denda, harganya tetap 200 juta. Kita mau naik sampai 230 juta. Kan menguntungannya pasti nih. Sementara kalau didenda belum tentu dia dapat karena orang kalau dia rajin membayar pada pada tepat waktu tidak akan ada denda kan? Berarti harganya segitu 200 200 juta tidak akan naik. Sementara kita berani naikkan harga pokoknya 230 juta misalnya ini misalnya aja. Naikkan, hilangkan denda dari kami. Nggak berani. Yang pasti-pasti dapat untung nggak berani. Apa alasannya? Nggak berani. Gitu. Jadi semua ini permainan. Mau dikatakan denda, mau dikatakan ini bukan itu, asal ada penambahan harga karena keterlambatan bayar riba. Ya, riba. Walau dikatakan untuk infak, walau dikatakan untuk wakaf sekalian, walau dikatakan untuk membantu pesantren, nggak ada artinya. Asal kreditnya kredit yang murni syariah boleh. Walaupun kemudian yang melakukannya adalah orang yang tidak berlambangkan syariah tapi dia murni kredit syariah boleh. Saya kredit mobil. Peraturannya begini sesuai dengan syariah. Sama siapa kreditnya? Sama Aqua. Ya boleh. Walaupun sama Aqua. Orang yang tidak Islam sekalipun boleh. Muamalahnya sudah halal. Oh, saya kreditnya begini, tambahan gini. Sama siapa? Sama si Muslim. Nggak boleh walaupun sama si muslim, walaupun sama si mukmin. Walaupun namanya solihin nggak boleh. Jadi bukan permasalahannya adalah siapa yang memberikan kredit kepada kita. Namun permasalahannya apakah kredit itu secara syariat sah atau tidak. Walaupun kemudian yang yang mendanainya bukanlah yang berlambangkan syariah halal, asal kemudian transaksinya syariah. Lihat Nabi Muhammad dan para sahabat berdagang bersama orang Yahudi jual beli bersama orang Yahudi. Tapi selagi jual belinya halal, halal. Walaupun bersama orang Yahudi. Lihat Nabi Muhammad ketika mau wafat pinjam makanan ke orang Yahudi. Digadaikan baju perang Nabi Muhammad. Digadaikan baju perang Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan gandum untuk dimasak di rumah beliau. Lihat transaksi bersama orang Yahudi. Kalau orang yang penuh semangat sekarang berbicara Masa sama orang Yahudi? Kan masih ada Utsman, kan masih ada Ali, kan masih ada. Terlalu cinta sama orang Yahudi. La ilaha illallah. Itu semangat. Akhi ini muamalah ketika dia sudah sah bersama siapapun sah. Ini muamalah dunia, pinjam meminjam. Jual menjual, beli membeli. Itu muamalah dunia. Bersama siapapun. Dan subhanallah Allah mentakdirkan Rasulullah wafat dalam keadaan baju perang Rasulullah baju besi Rasulullah digadaikan kepada orang Yahudi sebagai bukti nyata kepada umat bahwa halal asal transaksinya benar walaupun bersama orang Yahudi. Hujah yang kuat Allah letakkan di ujung bahkan ketahuannya setelah Rasulullah wafat. Padahal di sana masih ada Uthman Di sana masih ada Ali. Kenapa Rasulullah pergi ke orang Yahudi? Minjemnya itu yang pertama. Allah ingin menerangkan hukum kepada kita soal muamalah dunia bersama siapapun asal benar syariahnya halal dilakukan. Samping ini ada toko. Judul tokonya di atas berkah. Samping sini toko juga. Ini orang punya orang muslim judulnya udah berkah. Toko juga. Judul tokonya planet gitu dan orang Cina kita tahu pemiliknya orang Cina. Enggak masalah kita belajar di sini. Enggak suka kita belajar di sini enggak masalah. Enggak ada. Enggak ada haramnya dalam agama Islam. Oh, kamu salah belajar sama orang Cina sampai ada orang Islam. Enggak masalah. Tempat dia enggak ada AC. Ya? Kan? Kemudian ketika belanja diiringi terus. Diiringi dilihat. Kikuk kita belanjanya. Enggak bebas. Iya. Kemudian ketika beli nah udah dekat-dekat expired atau paling tidak ambil harus bersihkan debu dulu sementara di Cina ini bersih klinis ambil bayar pergi nggak pakai tanya-tanya ada poin lagi bisa ditukar dengan hadiah <laughs> nggak masalah Walaupun kemudian ia tinggalkan belanja di, di toko orang tersebut, toko orang bukan muslim tersebut, dia belanja kepada orang muslim walau karena bu, karena hanya Islamnya. Dia tidak karena ini lebih bagus daripada ini, tapi murni karena dia orang Islam. Insya Allah dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi jangan marah kepada orang belanja di sini karena Islam tidak pernah mengharamkannya. Islam tidak pernah mengharamkannya. Kita belanja karpet, kita belanja sesuatu, ke orang Cina berapa Pak? 250 bisa kurang nggak Pak? ya kurang-kurang 220 ribu lah 230 ribu per meternya ini untuk masjid oh untuk masjid ya 160 tuh eh, Cina gitu tuh mau dia bilang hoki terserah dia lah yang penting lebih murah kan sama orang sama orang Islam kadang-kadang belanja berapa 250 kurang sedikit pak ya bisalah 20 230 untuk masjid pak berwakaf bapak untuk masjid. Eh, infak lain pula babnya pak. Sekarang jual beli kita dulu. Infak-infak pula pak. Saya beri jual beri infak pak di rumah pak. Infak lain lagi babnya. Sekarang kita jual beli 230 net. Akhirnya orang senang belanja ke ke Cina. Karena begitu bilang di masjid, langsung harganya terus Drastis. Itu pengalaman. Dan mungkin antum juga pengalaman yang mungkin lebih banyak daripada saya. Soal itu. Soal rumah ibadah, Cina biasanya tidak mau dia. Ya. Wow alam. Dan itu membuat membuat hasilnya subhanallah. Lihat orang-orang banyak belanja, rumah ibadah dibelanjanya ke Itu halal karena kita dengan dia jual beli. Dia dengan kita jual beli bukan kemudian ngambil aneh-aneh enggak, jual beli halal. Halal. Itu yang pertama. Ketika Rasulullah wafat, baju perang sedang digadaikan sama orang Yahudi. Allah ingin menerangkan kepada kita hukum soal muamalah, jual beli, pinjam meminjam, jual dan beli dan semacamnya itu urusan dunia, tidak ada hubungannya dengan agama. Lihat Nabi Muhammad tidak memilih Utsman lebih memilih orang Yahudi, tidak ada masalah. Satu. Pelajaran berharga kedua, seorang guru tidak boleh berharap dari muridnya. Andai kata baju perang ini dibawa Rasulullah kepada Uthman, menantunya, Uthman, saya lagi nggak ada makanan di rumah, saya mau gadaikan baju perang. Diterima Uthman nggak? Nggak bakalan. Uthman akan mendatangkan makanan yang sangat banyak sekali. Bahkan yang ada di rumahnya suruh bawa ke rumah Nabi dulu kita belakangan karena cinta Utsman kepada Rasulullah. Rasulullah tahu kalau baju perang ini dibawa ke Utsman nggak bakalan jadi minjem. Jadinya adalah minta. Rasulullah nggak mau. Lihat, seorang guru tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada kepada muridnya. Bahkan walau muridnya itu adalah menantunya sendiri. Ini kadang-kadang kan mentang-mentang kita guru, tolong isikan pulsa bapak dulu ya dalam hatinya, agak ah, bakal mau terima ini. Sungkan minta 50 ribu masa minta juga gitu. Tapi tapi mintanya tuh terhormat gitu. Minta terhormat, tolong isikan dulu, nanti bapak bayar. Tapi di hatinya nggak bakalan mau dia terima ini. Itu sama dengan minta loh, bahkan minta lebih bejat lagi. Kalau minta jelaskan dulu kan, minta bapak dong lagi nggak ada duit. Jelas kan? Orang minta itu di bawah. Sekarang kita mau minta dengan posisi di atas. Tolong belikan dulu nasi goreng ya. Mana mau dia terima saya sepuluh ribu, masa dia mau terima? Ketika dia terima juga, memang keterlaluan murid saya. Lihat, minta, minta. Itu hina. Rasulullah tahu bahwa kalau ia hadapkan baju perangnya itu kepada Utsman, Utsman tidak akan terima. Utsman tidak akan terima dari Rasulullah baju perang Rasulullah mau dia gadaikan. Heganian. Tapi Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak mau kepada Utsman. Rasulullah memilih orang Yahudi. Karena orang Yahudi akan mau terima gadaian itu. Inilah jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia dididik oleh agama Islam. Ya. Apalagi kalau minta guru udah terang-terangan. Beli susu ya, rumah saya udah gak ada susu nih. Kalian anggap saya ini apa nih? Anak saya juga perlu susu. Padahal minta itu, minta diktator lagi. Itu bejat itu yang seperti itu, nggak boleh. Ya. Kalau minta itu sunnahnya orang minta itu di bawah. Aliyadus sufla, tangan di bawah. Aliyadul ulya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang namanya minta itu di bawah. Kemudian kita udah minta, minta pakai ngambilnya gini dari atas. Memaksa. Entah orang itu ridho, entah tidak la yahillu malu ri'im muslim illa an nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kita nikmati kecuali dengan jiwa yang sucinya mengantarkan harta itu ke kita. Dengan jiwa yang tulus dia berikan harta itu ke kita. Kalau ada keterpaksaan haram, walaupun lisannya mengatakan halal, nggak apa-apa Ustaz, tapi dia terpaksa haram kita untuk menikmatinya.